Alhamdulillah malam ini bisa kumpul lagi untuk cari ilmu, bisa kumpul lagi untuk berzikir, bisa kumpul lagi silaturahim, bisa kumpul lagi dalam kebaikan, bisa kumpul lagi dalam kesehatan. Alhamdulillah. Semoga kumpul-kumpul kita tiap Jumat ini bisa menghapus dosa kita satu minggu yang lalu dan minggu-minggu sebelumnya. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu, saya mau ngomong sekeluarnya saja. Saya tidak baca buku akhlak Nabi dulu, pengen ngomong sekeluarnya. Nanti yang keluar apa? Wallahu a'lam. Wala haula wala quwata illa billah. Orang hidup itu seringkali kalau dicaci, dimaki, dihina, marah. Betul? Kalau dijelek-jelekan, tersinggung, terus mutung. Betul? Banyak tidak yang begitu? Nah, kita-kita suka begitu atau enggak suka begitu? Jangankan kok yang menjelek-jelekan orang lain Yang menjelek-jelekan istri sendiri atau suami sendiri Itu perang dunia keempat Betul kan? Apalagi yang menjelek-jelekan orang lain Padahal ciri-ciri penghuni surga Di surga sana nanti di surga itu Mereka itu duduk di atas tempat tidur-tempat tidur yang tidak bisa digambarkan keindahannya karena indahnya luar biasa. Sambil melihat satu dengan yang lain, kalau lihat itu sambil senyum, sambil mesem. Ya. Ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Sambil mandangkan wajah ke temannya dengan pandangan senyum dan tidak ada di dalam dirinya rasa benci rasa marah, rasa iri, rasa dengki kepada satupun penduduk surga. Berarti ciri-ciri orang yang masuk surga, emang orangnya di dunia seperti itu. Nah kalau di dunia orangnya seperti ini, kira-kira masuk surga enggak? Masuk insya Allah. Oh, enggak, itu ya medeni loh ya. Insya Allah masuk. Karena diampuni oleh Allah karena dirahmati oleh Allah. Nah, kalau kita pengen masuk surganya gampang gitu ya, masuk surganya gampang. Maka ya mulai sekarang jangan pernah melihat orang lain yang membenci kita itu sebagai musuh. Jangan pernah melihat orang lain yang jelek-jelekan kita itu sebagai musuh. Jangan pernah melihat orang lain yang apa ya, fitnah kita itu sebagai musuh. Justru justru berkat adanya manusia-manusia yang membenci, yang memusuhi, yang mencaci, yang memaki, yang menghina, yang memfitnah, justru adanya manusia-manusia tersebut membuat hidup kita di alam akhirat itu jadi makmur, jadi subur, jadi enak. Kenapa? Karena kalau kita bisa sabar, kita bisa ikhlas, kita tidak balas dengan kemarahan, tidak balas dengan makian, tidak balas dengan cacian, maka saat itu pula yang mencaci, yang memaki dia dapat dosa sedangkan kita diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau dicaci, dimaki itu enak atau enggak enak? Nanya-nanya. Jenengan dicaci, dimaki, sabar, diampuni. Berarti enak atau enggak enak? Enak. Kalau kita doa minta ampun kan belum tentu dapat ampunan toh? Ya kan? Tapi kalau dicaci, dimaki kita sabar, itu pasti dapat dapat ampunan. Berarti kalau dicaci, dimaki enak atau enggak enak? Ayo. Bu, Coba ibu-ibu tenang sebentar. Saya mau nanya bapak-bapak ya. Ibu-ibu tenang saja sebentar. Pak, punya istri ngomelan. Cerewetan. Suka bentak-bentak. Suka maki-maki bapak. Enak atau enggak enak? Enak atau enggak enak, Pak? Enggak enak. Tadi katanya dicaci enak. Katanya dimaki enak, katanya dihina enak. Lah kenapa sekarang kalau kebetulan dapat jatah istrinya memang wataknya begitu? Itu kan ada yang apa? Istilahnya orang Jawa itu yang suka marah-marah nggak -marah, jelas itu apa namanya? Hah? Apa? Bawel. Bukan, ada itu apa namanya masih tahu ingat enggak? lengus lengus tahu lengus itu nggak ada sebab nggak ada apa-apa tahu-tahu marah marah coba kalau punya istri model lengus begitu kira-kira bapak senang atau nggak senang senang pak senang begitu bapak sabar begitu bapak sabar diam ngempet ikhlas aduh aku kok kayak gini ya Alhamdulillah bojoku ngene. Ya, ngono-ngono ya bojoku. Ya, sabar begitu, maka otomatis pahalanya itu naik. Amal Bapak yang tadinya biasa-biasa jadi amalnya dimirip-miripkan amalnya Nabi ganjarannya itu. Berkat punya istri yang begitu. Makanya kalau punya istri yang lengus, bawel, cerewet, ngeyel, ruwet gitu, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setuju Pak? Lewongonone, ya kaya ngono. Kalau enggak syukur tambah remuk gitu kan? Kalau tak nggak syukur tambah tambah nanti kita enggak dapat apa-apa ya toh. Tapi kalau syukur sabar kan justru derajatnya naik. naik. Sama ibu-ibu. Kalau punya suami ngamuan, perengutan, jengkel kena hati, megel no hati. Ibu-ibu sabar atau syukur? Sabar atau syukur bu? Bingung jawabnya Yo sabar karena nggak enak Sabar karena nggak nggak enak Syukur dengan sabar tadi Disyukuri Alhamdulillah Punya suami yang begitu Derajat saya di sisi Allah Naik-naiknya cepat Padahal ibu-ibu tuh kalau sholat belum tentu derajatnya naiknya cepat gara-gara suami-suami model begini nih Ya, akhirnya derajatnya cepat nah, naik. Makanya semua yang ada di muka bumi ini yang enggak enak enggak enak itu sebetulnya enak. Ya, yang enggak enak enggak enak, kerosonya kita enggak enak itu sebetulnya enak. Sebentar, saya mau nanya sama Bapak Ibu sekalian. Boleh? Mana yang lebih banyak? Yang enak atau yang enggak enak? Sebentar nanya sama ibu saja ya. Daripada ibu nanti ngomong sendiri pak. Maka ditanyai terus saja ibu-ibu itu. Bu. Mana yang lebih sering atau mana yang lebih banyak? Kenikmatan, kenikmatan, kenikmatan atau bencana-bencana? Hal-hal yang nikmat atau hal-hal yang tidak nikmat? Mana yang lebih banyak? Nikmat. Bapak sama kan? Tapi mana yang lebih kroso di hati? Yang enak atau yang enggak enak? Yang lebih kroso di hati yang enggak? Enggak enak. Aneh toh kita ini. Dikasih Allah nikmat, nikmat, nikmat, nikmat, nikmat, nikmat. Enggak bisa ngerasakan. Begitu sekali dikasih yang tidak enak, keloro-loro. Betul enggak? Berarti kita ini hamba yang bagaimana? Yang syukur apa dablek? dablek sapole gitu kan. Ini hamba yang dablek sapole, entah bahasa Indonesia yang dablek apa, kalau yang nonton kebetulan gak ngerti nanti cari di Google, dablek apa artinya. Susah itu cari terjemahan dablek gitu ya. Dablek itu ya kayak pengku gitu ya. Pengku itu apa? Yang dablek gitu. Mirip-mirip gitu. Jadi dikasih tahu ya oh, dia itu jelek, tapi ngeyel dengan jeleknya itu merasa jeleknya itu ya gak jelek gitu loh. Lah kita ini dikasih nikmat macam-macam sama Allah, sekali dikasih yang kurang nikmat, yang dirasakan itu yang kurang nikmat. Padahal Allah mensifatkan lewat Nabi Muhammad SAW ciri-ciri istri-istri yang akan masuk neraka. Bu, dengarkan Bu, siapa tahu jenengan masuk golongan ini. Kan kan bisa tobat mulai sekarang gitu loh. Ciri-ciri istri-istri yang akan masuk neraka. Suaminya berbuat baik sebanyak-banyaknya Sekali saja suaminya itu berbuat yang kurang baik, kurang enak Yang diingat cuma yang kurang enak itu Yang baik-baik sekian lama itu tidak diingat sama sekali Dan yang muncul bahasanya Nyat kue ki tau nyenang ke hatiku kok pak Memang kamu itu tidak pernah membahagiakan aku. Memang kamu itu selalu menyakiti hatiku. Memang kamu itu tidak pernah mencintaiku. Ciri-ciri istri calon neraka. Hadir di sini enggak ya? Enggak ya Bu ya, enggak ya? Fitnah nih bapak-bapak ini. Loh kenapa sampai wanita yang begitu diancam calon neraka? Karena tidak mau ingat-ingat kebaikan. Yang diingat cuma yang buruk. Buruk. Makanya pernah itu cerita yang saya ceritakan Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah ketika beliau berjalan lihat ada seorang bapak-bapak rodok nganyelke. Ya, menurut Rabi'ah ini jengkelin orang yang begini. Kenapa? Luang keluar itu kepala diikat, kepala di diikat ditangleni. Dulu kan belum ada obat sakit kepala. Model paramek, oskadon, budrek, noralgin dan lain sebagainya itu belum belum ada. Makanya kalau sakit kepala, kepala ini diikat ditaleni. Nah kepalanya diikat sambil dipegang teriak, aduh kepalaku sakit, aduh sakitnya kepalaku, aduh pusing aku, aduh mumet, aduh pening. Lah lihat orang yang seperti itu, Sayyidah Rabi al-Adawiyah radhiyallahu taala anha segera menegurnya, "Pak, mau nanya, Bapak ini sakit kepala mulai kapan? Tadi pagi. Dari tadi pagi? Iya. Kemarin kepalanya sakit enggak? Tidak. Kemarin dosa? Tidak lu kenapa baru sakitnya tadi pagi kok udah teriaknya aduh, aduh kepalaku sakit nggak mandek-mandek. Lah kenapa tadi malam Bapak nggak teriak? Betapa enaknya kepalaku. Uh, kepalaku tidak pusing. Uh, terima kasih ya Allah dikasih kepala yang enteng seperti ini. Uh, enaknya seger pikiranku. Kenapa nggak ngomong? Lagi mumet pisane kok ngomongnya duwone ra Ini siapa yang begini kira-kira? Kita atau bukan kita ini? Jujur saja kita ya. Nah, kenapa kita seperti ini? Karena kita belum bisa melihat yang gak enak-gak enak itu sebetulnya enak. Nah pada malam hari ini saya ingin mengungkap sebagian rahasia yang tidak enak itu sebetulnya enak. Bu, boleh nanya? Melahirkan itu enak atau enggak enak? melahirkan. Enak atau tidak enak? Enggak enak toh? Enak. Melahirkan itu enak atau tidak enak? Jujur saja. ndak enak. Kenapa ndak enak? Sakit. Sakit itu tidak ndak enak. Betul kan? Ya. Tapi ketika ibu dikasih, dikasih tahu begini, saat engkau melahirkan dan bayi itu keluar, entah hidup entah meninggal dunia, bayi itu kelu keluar. Seiring dengan keluarnya bayi, keluar pula seluruh dosamu. Kamu jadi seperti bayi lagi, tidak punya dosa sama sekali. Saya mau nanya, kalau udah dikasih tahu begitu, melahirkan tuh enak atau enggak enak? Jadinya kan enak toh? Jadi orang itu akan melihat yang tidak enak jadi enak kalau tahu apa dibalik tidak enak tersebut. Contoh, mana yang lebih enak? Sakit gigi atau enggak sakit gigi? Mana yang lebih enak? Sakit gigi atau tidak sakit gigi? Tentunya tidak sakit gigi. Sakit gigi tidak enak. Nah, biar giginya tidak sakit, giginya harus dicabut. Giginya harus dicabut. Saya nanya, ketika dicabut itu enak atau enggak enak? Lah kok mau? Dicabut itu enggak enak. Kok mau kenapa? Karena dia paham kalau enggak dicabut jadinya justru sakit luar biasa. Biar sembuh maka harus dicabut. Saking enaknya dicabut bayar dokter dilakoni. Bahkan setelah bayar ngucap terima kasih Pak Dokter. Betul kan? Kenapa? Karena dia merasakan enak nih gigi saya seka, sekarang. Padahal dicabut itu sa, sakit. Dicabut itu ada gigi yang di, dibuang. Lah kenapa kita bisa merasa itu nikmat setelah dicabut? Karena sebelum dicabut kita mikir. Dicabut ini untuk ngobati kita biar tidak sakit gigi lagi. Lah kenapa dalam hidup kita kok nggak mikir gitu ya? Coba kalau dalam hidup kita mikirnya begitu, tidak ada yang tidak enak. Semua yang nggak enak sebetulnya di situ enak. Betul atau betul nih Pak? Jenengan kok deleng saya rada bingung kenapa ini? Hah? Yang di luar sana bisa dengar suara saya? Ya. Jadi yang nggak enak semuanya enak. Sebetulnya hal-hal yang nggak enak itu kan proyeknya Allah perbuatannya Allah, fi'lullah untuk membahagiakan hamba-hambanya. Membahagiakan hamba-hambanya. Contoh, masih ingat cerita saya, saya pernah dikepruk pakai botol, botolnya remuk, masih ingat? Lupa? Belum pernah dengar? Sudah kan ya? Nah, yang belum pernah nanti nanya sama yang sudah pernah ya. Saya waktu dulu dulu itu waktu saya masih awal-awal pulang dari pesantren, ada orang nggak nggak dikenal tuh di depan saya. Saya jalan mau ke masjid, dep depan ketemu. Saya ke kanan, dia ke kanan. Saya ke kiri, dia ke kiri. Saya diam di tengah, dia juga diam di tengah. Akhirnya saya diam sama mesem gitu ya. Rupanya orang ini lagi jengkel sama siapa nggak ngerti. Tangannya itu bawa foto fotonya kuandel luar biasa, foto Jawa kuno tuh ya. Di tangan langsung dikepurukan kepala saya, "Mak, prok gitu kan. Alhamdulillah botolnya remuk. Kepala saya alhamdulillah nggak remuk. Ya saya mesem itu, mesem. Terus saya jalan aja ke masjid. Mungkin orang tadi yo ya bingung ki dikepruk kok mau mesem gitu ya. Lah kenapa saya waktu itu kok mesem? Karena saya ingat apa? Alhamdulillah kepala saya didandani Allah. Kepala saya didandani Allah. Ini mungkin ada kabel-kabel yang kongslet ini Biar nggak kongset perlunya dikeprok dulu baru beres ini. Udah prok jadinya enak. Karena mikirnya apa? Mikir ini Allah lagi dandani kepala saya. Makanya saya sekarang jadi bisa ceramah begini mungkin gara-gara berkat dikeprok dulu itu. Kalau nggak dikeprok ya seperti masis suruh ceramah nggak bisa ini. Mungkin ini perlu saya keprok dulu baru bisa ceramah ini. Mosok gitu ya jangan. Jangan begitu. Artinya setiap yang nggak enak itu artikan yang baik baik. Artikan yang baik-baik. Misal, saya semalam di Jombang ceramah di tempatnya Mbah Yai Jamal, kebetulan ada kiai dari Lamongan setelah saya, kiai itu ceramah. Saya dengarkan kiamah apa ceramahnya kiai tadi senang betul itu karena nasihatnya bagus sekali. Ya, beliau ini ngasih ngasih contoh. Jadi semua yang yang yang kita rasakan tidak enak itu sebetulnya untuk ngangkat derajat kita. Ya untuk ngangkat derajat kita Contoh ya Pak ya Ingat tidak masa kita dulu sekolah di bangku SD Ibu waktu SR sekolah rakyat Bu Ya dulu mungkin belum ada SD Sebagian kan umurnya sekarang ada yang 60 tahun ya Dulu nggak SD tapi sekolah ra rakyat Pokoknya sekolah dasar tempo dulu Itu duduknya boleh bebas atau tangan harus di depan begini Ya, tangan harus di depan, terus badan tegap, lihat ke arah guru, betul kan? Nah, kalau kemudian tangan di depan, kepala dingklok begini, namanya apa itu? Ngantuk, ketiduran. Akhirnya apa yang dilakukan guru? Kalau lihat ada murid yang tangannya begini tapi kepalanya dingklok gitu. Duduk. Wah, itu terlalu terlalu kasar itu. Pertama kali ambil kapur di diteklek, ya kan? Kapur dipatahkan kemudian dilemparkan Kena tuk batoknya gitu ya. Kena kepalanya, kena dahinya. Gek kaget. Nah, kalau orang yang pinter kaget langsung sedakep, "Uh, saya ditegur guru saya." Terus lihat gurunya sambil perasaannya, "Tolong jangan marahi saya guru." Gitu kan? Aktif lihatkan pelajaran lagi. Tapi kalau orang yang ndak dong, yang bodoh, tuk kabur. Kabur. Sopo ki aku kabur ki? Lu kabur iso tekan kene iki piye ki? Ini kira-kira gurunya tambah gemes atau enggak gemes nih? Gemes atau enggak gemes? Gemes. Lah kalau kapur enggak mempan kira-kira apa yang dilempar? Penghapus. Tak gitu ya. Loh, penghapus. Lah kalau misalnya enggak lihat gurunya yang dibasuh penghapus ini. Ini penghapus siapa ini kok sampai di sini ya? Enggak mau lihat gurunya. Ruwet sama penghapusnya. Ya gurunya jengkel. Itu penggaris yang panjang dulu di SD kan ada penggaris kayu panjang itu kan ya. Pengarahnya tok gitu. Kalau ternyata belum paham juga, belum sadar juga, entah apalagi yang akan dilakukan oleh sang guru. Nah, kita dalam kehidupan ini ibarat ibarat murid sekolah tadi itu. Anak SD tadi. Anak SD yang kadang kita itu beling, nggak perhatian sama pelajaran. Padahal. Masuk, masuk. Tidak eh, perhatian sama pelajaran. Makanya ditegur sama Allah. Bagaimana Allah negurnya? Negurnya lewat dikasih pukulan-pukulan tadi. Lah pukulan itu bentuknya apa? Bisa jadi cacian, bisa bagi makian, bisa jadi anak rewel ganyang, bisa jadi kerjaannya tiba-tiba jatuh, bisa jadi tiba-tiba dikhianati oleh oleh teman-temannya sendiri dalam bisnis. Bisa jadi dikasih istri yang tadi itu ruwet, ngeyel, ngomel, bawel dan lain sebagainya. Bisa jadi ibu dikasih suami, suaminya sok nganyel ke hati, tekone mung sedina terus ilangi seket Ya kan? Ini sebetulnya itu teguran dari Allah. Jangan kemudian ribut sama sama kasusnya. Kalau ribut sama kasusnya mirip dengan anak kecil tadi yang ribut sama kapurnya, nggak lihat gurunya. Yang dilihat kapurnya, ya gurunya kan marah. Nah kalau kita punya anak, anak rewel, justru kita marah sama anak. Dasar kamu anak, tidak kesian sama orang tua. Anak, anak, anak, nesu, ngamuk sama anak. Terus Allah ya jengkel. Allah jengkel kenapa? Loh ini anak ini cuma dipakai Allah untuk ngingetkan orang tuanya. Orang tuanya yang diingatkan justru nggak ingat sama Allah. Tambah ruwet sama anaknya. Ditambah nanti kasusnya sama Allah. Paham? Ini caranya Allah nyadarkan manusia itu cintanya Allah itu macam-macam. Contoh nih tadi kasus anak. Seorang anak rewel, ruwet, susah diatur. Ya kan? Tenang saja, baru dikasih contoh. Itu enak. Oh iya. Jangan dilihat, jangan dianu. Itu itu enak itu. Oh iya. Itu berarti Habib Novel disuruh beli cangkir yang lebih banyak. Diingatkan sama Allah. Dari mulai buka pengajian ini beli cangkir nambahnya kok baru cuma dua kali. Mestinya harus besok pergi beli cangkir lah lagi. Caranya begitu. Besok ya beli cangkir lagi ingatkan. Jadi kalau lihat begitu jangan, wow cangkir, wow ini jangan. Langsung ingat ini ada apa nih? Kenapa kok cangkir jatuh di tengah pengajian? Begitu kan? Jangan lihat yang jatuh jatuhkan sing dibake di sawang sak pengajian iso ndredeg to gitu ya. Jangan begitu. Apa rencana Allah dibalik jatuhnya cangkir tadi? Oh, stok cangkir kurang, akeh sing pecah, tuku meneh. Oh, tadi sing misalnya ono ono nganti pecah, sing mecahke ya ora bi bingung. Soalnya stok cangkir ah Oke. Okay. Oh, oh, yang bagus-bagus mikirnya. Ya termasuk tadi punya anak rewel, ganyang, nganyel nganyelke gitu ya. Nasallahu allah naudzubillah min dzalik. Tapi ada orang tua yang diuji begitu. Jangan jengkel sama anaknya, mikiro ku apa ya? Kok anakku nganti kaya ngene iki ku apa? Kenapa kok susah sekali nasihat saya masuk ke telinga anak saya? Dosa saya apa? Datang ke tempatnya yai. Yai, Ustaz, Habib, saya ini kok punya anak, anak saya kok susah diatur. Bu mohon maaf Ibu nanti sore kesini lagi sama suaminya ya Oh siap Yai Sore datang sama sama suaminya Gimana Yai Bapak ibu saya mau nanya boleh Boleh Jenengan berdua kira-kira pengen gak bisa tahajud Oh pengen Sudah pernah tahajud Belum Oh baru pengen Oh iya pengen karena pahalanya buahnya besar, pengen tahajud. Tapi belum, belum. Mulai nanti malam tahajud. Mulai nanti malam tahajud. Sebab doanya orang tua untuk anak tidak mungkin ditolak sama Allah. Maka bapak ibu gak usah cari doa kemana-mana dulu. Jenengan berdua mulai dulu berdoa. Ngalor ngidul ngitan mulon jaluk dungo. Tapi awak edewe rataun dungo. Bapak ibu sekarang minta sama Allah dulu. Bangun malam tahajud. Minta agar anaknya dijadikan anak yang soleh atau solihah. Angkat tangan. Nangis di hadapannya Allah. Jalankanlah insya Allah satu tahun anak jenengan jadi orang yang luar biasa. Oh Masya Allah, benar juga nih kata Yaya. Dari dulu tahu fadilah tahajud. Gak pernah kami amalkan. Wahai suamiku, yuk kita tahajud. Malam bangunkan tahajud. Besoknya lagi bangunkan tahajud sambil doa. Gak terasa ini hampir setahun. Anaknya udah berubah. Jadi anak yang nurut luar biasa. Ternyata Allah itu menggunakan anak tadi biar bapaknya bisa tahajud. Mestinya bapak ibu terima kasih sama anak ger. Terima kasih berkat awakmu biar ganyang aku bapak ibumu iso tahajud. Coba anaknya khusyuk, bapak ibunya nggak pernah tahajud. Jadi pilih anak yang mana yang khusyuk atau yang ganyang? Ya yang khusyuk, jangan yang ganyang gitu kan. Lah ini ini contoh, ini con contoh. Jadi kita kalau lihat yang nggak enak itu artikan yang enak enak. Ada apa ya dengan saya ya? Kok sampai seperti ini? Jenengan jalan kepala terantuk pintu bocor. Alhamdulillah. Betul nih. Saya itu berusaha meraktekkan kesandung alhamdulillah. Ya, kesampluk ya alhamdulillah. Misal kepleset ya alhamdulillah. Ya pernah saya nabrak pintu sampai tangan saya ini patah itu ya saya teriak alhamdulillah. Terima kasih ya Allah gitu kan. Sing nyawang ya bingung ini nabrak Tangan teklek kok bengoi alhamdulillah terima kasih ya Allah. Lah kenapa saya nggak bilang terima kasih? Begitu teklek dosa kontek masa nggak terima kasih? Klek dosa habis. Kan alhamdulillah terima kasih. Jangan seperti orang-orang yang imannya layu, imannya hampir copot. Ya Allah, betapa tega dirimu ya Allah. Ini kan model kurang ajar nih. Masa ngomong sama Allah, ya Allah betapa tega dirimu ya Allah. Aku sholat sudah sholat, puasa sudah tak lakoni, melarat aku ya tak sabar-sabar ke. Kok ijek ditabrak Gusti? Tega jenengan. Ini orang bisa kufur dengan ucapannya tersebut. Bisa kufur dengan kalimatnya karena dia melawan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikasih yang enggak enak, enggak enak sama Allah, rasakan itu sentuhan cintanya Allah. Maka tidak ada satu nabi yang tidak mengalami yang tidak enak. Ya, emang yang mengalami enak. Setiap nabi pasti mengalami yang tidak enak. Coba lihat Nabi Muhammad SAW. Yang mengalami yang enak-enak atau yang tidak enak, tidak enak. Tidak enak, tidak enak. Sujud dikasih kotoran di punggungnya. Jalan dibasangi duri-duri di jalanan. Ya kan? Ketemu orang dicaci maki, oh gila kamu, ini gila, ini tukang sihir, dicaci dimaki di fitnah. Tiga tahun diboykot, nggak boleh makan apa-apa, makannya cuma rumputan dan dedaunan. Itu Nabi Muhammad SAW. Seperti itu beliau dijalani, nggak enak, nggak enak, nggak enak. Tapi yang nggak enak semua itu enak buat beliau. Saat beliau tiga hari tidak makan, enak atau nggak enak? Nggak enak tiga hari nggak makan sampai diganjel dengan batu-batu. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu dengar perutnya Rasul berkreotan gitu ya. Seperti ada sesuatu apa ini kok di perutnya Rasul. Nanya, "Ya Rasulullah, perutmu ada apanya kok seperti itu?" Sama Rasul dibuka. Ya, ini loh, saya ganjal batu tiga batu. Satu hari satu batu. Ini udah tiga hari tiga batu saya ikatkan sekenceng-kencengnya biar tidak merasa lapar karena saya tidak ada yang saya makan selama tiga hari. Kenapa Rasulullah sampai seperti itu? Ya saya minta sama Allah biar umat saya tidak ada yang merasakan kelaparan seperti saya. Biar umat saya tidak ada yang merasakan kelaparan seperti saya. Dalam kondisi yang seperti itu, beliau pulang ke rumah putrinya Fatimah Zahra, mendengar suara Sayyidina Hasan dan Husain nangis. Ditanya oleh Rasulullah, "Kenapa cucuku kok nangis seperti itu?" Fatimah Zahra menjawab, "Ya, cucumu ya Rasulullah sudah satu atau dua hari atau tiga hari saya lupa dalam riwayat tidak makan, cuman minum, gak ada yang di, dimakan." Maka Rasul mengatakan, "Jangan khawatir, Bapakmu juga sama, tiga hari belum makan. Ini Rasul putrinya, putunya. bodoh, ini lapar semua. Kemudian Rasulullah SAW keluar, jalan. Menyusuri kota Madinah, sampai di pinggiran kota Madinah. Ketika sampai di pinggiran kota Madinah, Rasulullah cari kerjaan. Kenapa? Karena butuh makanan untuk cucunya. Rasulullah kerja. Nanti baca di kitab An-Nawadir, di situ ada ini. Ya, Rasulullah kerja. Kebetulan di pinggiran kota Madinah ada seorang Arab dusun yang belum kenal Nabi Muhammad SAW, belum kenal. Maka Rasul nanya, itu kan ada kerjaan nimba, ya kerjaan nimba air. Dan di tanah Arab sana tempo dulu nimba air itu nggak seperti kita di Solo atau di desa, timbonya kecil. Nah kalau di tanah Arab sana nimba itu timbonya kulit onta. Jadi onta utuh satu itu timbonya begitu. Besar kan? Besar atau enggak besar tuh? Besar. Nah, sekali nimba itu ngangkat air sekali, gajinya korma beberapa butir. Gajinya korma beberapa butir. Rasul mengatakan, "Boleh enggak saya ngelamar kerja untuk nimba air?" Kamu mampu? Insya Allah. Silahkan. Nimba Rasulullah SAW. Nimba begitu dapat sekali, dapat korma dimakan sama Rasulullah SAW. Dimakan. Untuk apa? Vitalitasnya biar kuat. Setelah itu Rasulullah nimba lagi. Sudah dapat kurang lebih 27 butir korma kalau saya nggak salah. Nanti dicek di kitab Nawadir. Timbanya putus. Timbanya putus jatuh ke dasar sumur. Lah majikannya nih yang punya timba datang marah. Kamu ini nyusahkan saya. Timbanya jatuh. Tangannya digunakan untuk menempeleng Nabi Muhammad SAW. Tempeleng gitu. Bayangkan Rasulullah ditempeleng, marah? Tidak. Balas? Tidak. Rasul mengatakan, "Maafkan saya." Terus Rasul meletakkan tangannya di atas sumur, tiba-tiba air sumur itu naik dengan sendirinya. Rasul ngambil timbanya, kemudian diikat lagi, diserahkan pada yang empunya. Terima kasih. Terus Rasul pergi pulang ke kota Madinah menemui cucunya Hasan Husin dan putrinya Fatimah Zahra. Kurma yang didapat ini semua diserahkan anak cucunya. Silahkan makan, jangan kelaparan. Karena udah sekian hari nggak, nggak makan dan itu cuma makan kur kurma. Sementara bos tadi itu majikan yang lihat kejadian aneh, air bisa naik. Ini jangan-jangan manusia yang disebut-sebut sama warga Arab ini. Ini jangan-jangan nabi yang yang yang ada di kota Mekah ini, di kota Madinah ini. Jangan-jangan nabinya ini yang dikenal itu. Ini nabinya jangan-jangan. Karena bingung seperti itu, mulai dia timbul penyesalan. Karena takut kualat gitu. Takut kualat, timbul penyesalan. Orang ini karena nyeselnya ambil pedang. Tangan kanan yang digunakan nempeleng Nabi ini diputus dengan tangan kirinya sendiri sambil megang pedang diputus. Ini tangan-tangan gak berkah, tangan gak baik ini menempeleng orang yang punya kemuliaan luar biasa. Pus, putus tangannya. Ya tangan diputus dia ya mengucurkan darah. Deras darahnya lewat musafir. Lewat musafir. Ketika musafir itu lewat, lihat ada orang tergeletak dengan tangan putus. Maka ditolong. Ditanya, "Kamu kenapa kok seperti ini?" Tadi ada orang, orangnya begini-begini, terus saya tempeleng, ini saya nyesel ya. Saya nyesel. Ya udah, yuk. Dia insya Allah bisa nyembuhkan tangan kamu. Ikut kami. Dibawa ngetok pintu rumahnya Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah, ini tadi orang yang uh, mempekerjakan engkau pengen ketemu. Dia enggak ngerti kalau engkau Rasul. Sekarang dia datang pengen ketemu engkau. Begitu lihat Nabi Muhammad SAW langsung orang ini syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sambil minta maaf. Terus Rasul mengatakan, coba mana tangannya yang putus tadi? Putusnya mana? Potongan tangannya mana? Sama Rasul diletakkan kembali di tempatnya semula, ditutupi kain, kemudian dielus dengan tangan mulia Nabi Muhammad SAW, kainnya dibuka, tangannya utuh seperti sedia kala. Oh ini mukjizatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ketika cerita begini ada orang yang nggak percaya, mosok ini model uang ruwet nih. Wong Nabi nyambung tangan aja kok mosok. Nyambung tangan tuh dokter bisa gitu kan. lagi Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Makanya jadi orang jangan terlalu gumunan gitu loh ya. Lo mukjizatnya Nabi itu kan luar luar biasa loh Nabi Musa alaihissalam saja laut dibelah dengan izin Allah. Nabi Isa mayit udah meninggal dunia di bangunlah kamu hiduplah dengan izin Allah. Mayit bangun hidup kok dengan izin Allah itu Nabi Isa. Masa Nabi Muhammad SAW yang menjadi pimpinan para nabi dan rasul nyambung tangan saja dengan izin Allah nggak bisa itu kan ya nggak mungkin gitu kan ya. Justru orang yang meragukan itu ciri-ciri imannya sangat loh lemah. Imannya lemah. Nah ini loh contoh Nabi berlapar-lapar. Itu nggak enak lapar. Tapi Rasul mikirnya jangan sampai umatku ada yang kelaparan seperti diriku. Ya jadinya eh enak karena diniati yang yang baik. Lah kita dalam hidup ini rata-rata mikirnya yang nggak enak, nggak enak padahal itu enak. Itu enak tapi dipikirnya yang nggak enak, nggak enak. Apalagi yang nggak enak dipikir yang nggak enak. Makanya banyak orang stres, banyak orang ngelamun, banyak orang patah patah semangat, banyak orang jadi pesimis, banyak orang nggak bisa apa-apa karena dia selalu mikir yang tidak enak, tidak enak. Cukup jelas contohnya? Belum. Belum jelas. Boleh saya nanya? Jenengan tahu orang jual ember? Kalau jual ember itu dibanting atau enggak dibanting? Kenapa dibanting? Biar laku. Biarlah laku. Bro, bro, bro. Ditabrak, tabrak kenteng, bok, bok, bok, ember, ember. Kalau lewat kampung itu kan? Ember, bro, bro. Ditabrak-tabrakan tembok nih ember nih. Biar apa? Biar orang keluar, biar beli. Biar ngerti ini ember yang satu ini tahan banting. Betul? Nah makanya jenengan perlu ditabrak-tabrakan. Biar laku. Biar laku. Biar naik harganya. Biar dibeli. Maksudnya biar masuk surga surga biar derajatnya tinggi. Makanya sama Allah dikasih ujian, ujian, ujian, ujian, ujian, ujian, ujian. Gak enak, gak enak, gak enak, gak enak, gak enak, gak enak. Yang namanya kopi itu kalau nggak diguyur air panas rasanya juga tidak enak. Yang namanya teh kok diguyurnya pakai air es, dia nggak ada rasanya. Mesti harus diguyur air panas dulu. Kalau udah diguyur air panas, nanti jadi rasanya eh enak, aromanya juga enak yang namanya ini dupa ini, ini tidak akan aromanya enak kalau tidak dibakar dengan ah, api. Begitu dibakar dengan api aromanya eh enak. Lah kita ini biar tahu enak atau enggak enak, kitanya mesti dibakar. Lah bakarnya apa? Ujian, ujian yang tampaknya enggak enak. Saya kasih contoh cerita Yai tadi yang dari Lamongan. Dia punya teman, temennya itu kaya santri dulunya, tapi sekarang jadi pengusaha kaya, sukses. Nah, ketika sukses, biasanya orang sukses tuh pengen pengen tambah sukses atau nggak pengen tambah sukses? Pengen tambah sukses. Karena pengen tambah sukses, dia cari tambahan kerjaan. Diajak temennya kerjasama, jual beli barang antik. Jual beli barang antik. Terus kiainya ngomong begini sama yang hadir tadi malam. Saya sarankan Anda-anda tidak usah jual beli barang antik. Takut-takutnya nanti Anda ikut jadi orang antik sekalian. Ya, jangan beli barang, jangan jual beli barang antik, takut-takutnya jadi orang antik sekalian. Nah, ternyata setelah jual beli barang antik karena itu bukan di bidangnya, akhirnya anjlok, ludes uangnya habis, bangkrut, jadi miskin luar biasa. Setelah sekian lama menjalani kemiskinan, suntuk dia, sumpah. Karena kerja jatuh, mau kerja lagi jatuh, stres. Akhirnya nemu kiai. Kiai, alhamdulillah ketemu kiai yang genah, ustadz yang genah. Kiai, saya ini buat dikasih amalan kiai karena dia santri ya, yang datangi kiai. Saya tolong dikasih amalan kiai. Amalan biar saya itu bisa kembali seperti dulu kiai kekayaan saya. Pertama dia kan minta tambah sugi ya, Setelah jatuh minta biar kekayaannya minimal sama seperti dulu. Tolong Yai. Gampang. Habis asar baca surat Waqiah tujuh kali. Amalkan setahun. insyaallah Allah awamu. Makasih Yai. Masya Allah habis asar duduk Al-Waqiah tujuh kali. Setahun dijalankan. Hasilnya Alhamdulillah tetap melarat. Tetap melarat. Karena setahun gak ada hasil, ya gengsi itu. masuk marani kiai, yai gagal yai. Ini kan ya gak sopan, gak santun gitu kan. Akhirnya pindah kiai, cari kiai yang lain. Makanya orang itu yang istiqomah sama satu kiai, sama satu guru, pindah-pindah guru seperti pindah-pindah dokter, pengobatannya gak tuntas, gagal terus nanti. Datang ke kiai yang lain, kiai, ustad. Nah, ini ketemu ustad yang rodok gak beres rodok gak beres, bukan gak beres loh ya, rodok. Ustadz setengah dukun. Ustadz setengah dukun. Saya udah baca wakiah tujuh kali. Tapi setahun saya amalkan tetap melarat. Ustadz, kamu ini perlu dirukiah ini. Kelihatannya ada yang nutup pintu rezekimu dengan sengaja ini. Ini ada orang-orang yang tidak suka sama kamu nutup pintu rezekimu. Jadi begini ini ya, saya akan bantu jarak jauh. Kamu sendiri amalkan surat Yasin pagi sama sore setahun jangan ditinggalkan. Soalnya kasus berat ini. Ini yang nutup ini orangnya hebat nih ilmunya ini. Makasih Yai. Oh pulang, disangoni sama Yai sesuatu buat pegangan. Ini Ustadz Yai yang rodok nggak ceto tadi ya. yang ngaku-ngaku Kiai, ngaku-ngaku Ustadz padahal sebetulnya ya bukan seperti itu. Udah, amalkan dia Yasin, pagi Yasin, sore setahun, hasilnya tetap melarat. Tetap melarat. Akhirnya tahun ketiga datang dia ke tempatnya Ustadz Super Geladrah. Udah, yang pertama genah. Ustadz ya. Saya Yasin udah saya amalkan. Wakiah udah saya amalkan. Pacet tetap saja melarat saya Ustadz. Lah kamu salah sih. Al-Qur'an kok dipilih-pilih. Baca kok cuman Yasin, baca kok cuman Waqiah. Itu beda itu. Jangan begitu. Itu gak ada tuntunannya. Kalau mau baca Al-Qur'an baca semua, jangan dipilih-pilih. Ini Ustadz Super Gladrah ini. Ini Ustadz Super Gladrah. Makanya kamu gak berhasil, gak ada hasilnya. Padahal orang kalau baca surat Yasin kan memang diperintahkan baca Yasin. Yasin untuk hajat kamu baca Yasin. Baca Waqiah itu nanti insya Allah bisa menjauhkan dari kefa kefakiran. Baca Waqiah ada tuntunannya. Tapi karena tadi ini super gladrah itu yang ngomong sakara pede dewi. Udah baca aja Al-Qur'an 114 surat tuh baca aja semua. Gak mungkin satu gak ada yang tembus. Gak mungkin. Kalau kamu baca semua, insya Allah salah satu ada yang tembus lah. Kamu pilih-pilih ya gagal. Oh itu gitu. ah kalau yang begitu-begitu. Tidak ada tuntunannya itu. Ini Ustadz super gladrah. Jangan datang ke Ustadz yang seperti ini bahaya. Ya. Akhirnya nah, terus gimana tat? Ya baca aja Al-Qur'an. Satu hari itu buat lima juz, habis sholat satu juz, habis sholat satu juz. Nah ini bagus nih tapi ini. Sarannya ini bagus. Tapi kalimat-kalimat sebelumnya ini yang tidak pak, Enggak bagus. Siap, Tat. Akhirnya dia amalkan satu hari lima juz. Setiap habis sholat satu juz. Sehingga enam hari sekali khatam Al-Quran. Setelah setahun tetap melarat. Gak, naik-naik ini ekonominya. Pajak segitu tetap melarat. Ya, akhirnya dia datengin kiai yang ceramah tadi, datengin karena itu temennya ya. Yai, yai. Semua udah saya amalkan nah, waktu tetap melarat, yai. Tapi alhamdulillah Yai tanpa saya sadari saya ini sekarang sudah hafal Quran Yai. Hafal Quran Yai. Loh saya satu tahun enam hari sekali khatam. Akhirnya satu tahun saya hafal Quran Yai. Katanya Yainya, "Lah ya wis kuwi, yo ya kuwi. Itu memang maunya Allah. Awakmu didadekno melarat ben hafal Quran." Yen ya orang melarat, orang hafal Quran, awakmu gini. Kamu tuh disuruh ngapalkan Quran nggak pernah mau, suruh baca Yasin nggak pernah mau, suruh baca Waqiah nggak pernah mau. Makanya sama Allah dituntun lewat kemelaratan biar kamu rajin baca Al-Qur'an. Ada ndak orang yang begini di sini Belum. Jangan. Ya, susah kita banyak susah. Jangan niatkan sekedar saya mau baca Al-Qur'an biar sugih. Jangan begitu. Memang Al-Quran itu sesuatu yang luar biasa. Niat nomor satu, baca surat waqiah. Di situ Nabi menganjurkan sebagai sunnah. Dan diantara keistimewaannya bisa menjauhkan dari kefa kefakiran. Dan kefakiran yang paling utama itu apa? Toh? Kefakiran yang paling utama, perasaan takut miskin. Itu loh yang paling bahaya. Bukan gak punya duit, tapi takut miskin. Takut gak bisa makan, Takut nanti nggak bisa biaya sekolah anak. Gimana ya? Gimana? Ini penyakit yang luar biasa bah bahaya. Jadilah orang yang nggak takut apa-apa. Sekarang saya mau nanya. Yang harus kita takuti Allah atau selain Allah? Yang harus kita takuti Allah atau selain Allah? Yang punya kekuatan Allah atau selain Allah? Selain Allah ada ndak yang punya kekuatan? Manusia punya kekuatan enggak? Manusia enggak punya kekuatan tuh? Yang punya kekuatan siapa? Terus jenengan takut sama siapa? Masa. Nah kita ini tahu yang yang maha kuat, yang punya kekuatan tuh cuma Allah. Lah kok takut sama yang lain-lain? Takut melarat. Takut gak bisa bayar SPP, takut gak bisa ini, takut gak bisa ini, takut gak bisa ini. Lambok takut sama Allah. Ya Allah, ampuni dosa saya, saya takut. Engkau seksa, ya Allah. Kalau udah takutnya sama Allah, yang dikejar Allah, ya tinggal ngucap minta apa, dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup jelas? Monggo diunjuk Rian. Sudah habis? Yang di luar sudah dapat minum? Yang belum, belum. Yang sudah, sudah. Saya nggak bisa mantau yang di luar dari sini ya. Nah ini tadi sekedar ringkasan. Yang nggak enak, nggak enak. Kelihatannya nggak enak. Sebetulnya di situ banyak keenakan yang luar biasa. Contoh-contoh saya sendiri. Boleh, saya cerita diri saya sendiri. Saya itu dulu Alhamdulillah SMP ya juara. SMA ya juara. Juara satu pernah di SMA. Juara dua pernah di SMA. Juara tiga pernah di SMA. Juara dua puluh juga pernah. Dua puluh kan juga juara toh ya. Jadi ranking satu, dua, tiga, enam, sembilan, dua puluh itu pernah saya lakoni semua. Waktu saya ranking dua puluh itu saya mengatakan, lawang ranking si siji tahu, ranking lurus tahu. Dan saya musuhku yo ya podo, sakit di irung tanya untuk ranking, tak rasa sinawai. wae. Lu nyantai saya nggak belajar. Lu kesian tuh teman-teman saya pengen ranking satu nggak pernah bisa gitu kan? Ya udah kita beri kesempatan ngomong masalah ranking, yang penting lah koncoku seneng. Udah. Nyantai gitu. Tapi niat saya apa itu? Kuliah ITB, kuliah ITS. Tidak ITB, tidak ITS, tidak kuliah. UGM moh, UNS moh. Kenapa? ITB, ITS. Saya pengen jadi ahli komputer dulu. Gak pernah punya cita-cita jadi ustadz belas. Ini rahasia ya, jangan bilang orang-orang ya bu ya. Jadi ustadz novel, beb novel gak pernah punya cita-cita jadi ustadz. Cita-cita jadi ahli komputer, paham komputer. Pengennya itu. Eh, ini kan ibu saya pas pergi ke Tuban nganter keponakan ya keponakan sepupu saya anaknya sepupu saya lagi nikah di Tuban jadi saya ngerasani ibu saya nggak apa-apa kalau ibu saya ada di sini tak rasanya aku rodok rapena isin. Ya. Saya pas waktunya ujian UMPTN, UMPTN ya, mau masuk perguruan tinggi. Tiba-tiba ibu saya ngomong begini, kamu tidak boleh kuliah keluar dari Solo. Gak boleh kuliah keluar dari Solo, kuliahnya harus di Solo. Saya mikir, lah buat apa saya kuliah di Solo? Lawang itu yang saya cari programnya bagusnya cuma ada di ITB sama di ITS. Jadi dokter saya takut bedah mayat. Ya kan? Bedah-bedah tuh saya takut. Saya tuh senengnya sama komputer, yang lain nggak seneng. Akhirnya saya udah belajar buat ujian tuh selama setahun. Bahkan saya jadi tentor. Kalau kalau guru lesnya itu nggak datang, saya yang, yang jadi guru pengajar menggantikan, tapi nggak digaji. Ya, jadi guru pengajar. Begitu waktu ujian, lah kok nggak boleh sama orang tua saya, ibu saya ya, nggak boleh keluar dari Solo, kuliahnya harus dari Solo. Yo, langsung saya berangkat ke makamnya Habib Alwi. Ya. Berangkat mau ujian mampir makamnya Habib Alwi. Bib, saya mau berangkat ujian, doakan berkah. Saya ngomong aku musyrik yo karepmu, Saya ngomong aku khurafat Yo karepmu lambe Yo lambeku Dewi. Iman yo imanku Dewi, ya ojo kaken komentar. Timbang komentar kok tak jawab lah bingung awakmu. Oh ya, tak ngomong ini kuburan. Bukan batu yang saya saja ngomong kan goblok aku ngejak ngomong watu. Watu. Lah itu bodoh saya. Saya ngajak ngomong yang di dalam kubur. Yang dimakamkan di situ saya ajak ngomong. Pasti dengar. Masalahnya saya nggak bisa dengar jawabannya cuman itu. Wah, kalau bisa dengar kan terjadi dialog yang luar biasa gitu. Tapi kan nggak bisa dengar kan kita ya reko-reko ya insya Allah diamini kan begitu ya prasangka baik. Makanya jenengan-jenengan kan tuh semua ngamalkan. Ngejak ngomong mayit tuh semua muslimin tuh disunahkan mengamalkan. Kalau muslimin nggak mau ngejak ngomong mayit tuh nggak nggak menjalankan sunnah Nabi. Makanya kalau masuk kuburan kan ngajak ngomong mayit semua. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nah, insya Allah bikum lahikun. Wih, itu minta sama yang dikubur loh itu. Eh saudara-saudara yang dimakamkan di pemakaman ini Salam sejahtera untuk kalian semua Ojo lali noyo, ya. Insya Allah aku iso nyusul awakmu Ini ini minta sama yang di kuburan atau enggak minta ini? Minta didoakan toh Wa nahnu Allah bikum lahikun Itu maksudnya dan tolong mintakan kepada Allah ya insya Allah kami bisa nyusul kalian. Insya Allah kami bisa nyusul kalian ya please. Wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Assalamualaikum. Ngajak ngomong loh, eh mayit. Assalamualaikum. Ini udah meninggal semua diajak ngomong. Lah kenapa Nabi kok ngajari kita ngajak ngobrol yang meninggal dunia? Wong kita itu tiap sholat suruh ngajak ngobrol Nabi, Nabi udah meninggal dunia. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi masih hidup atau udah meninggal? Sudah meninggal, kita disuruh ngobrol. Assalamualaikum. Makanya kalau kita mahalul kiam maulid, kita disuruh ngajak ngobrol Nabi. Ya Nabi, salam alaika. Nabi, salam buat engkau ya. Nabi, ya Habibul Habibullah, salam buat kamu ya. Rasul, salam buat engkau ya. Ini kita ngajak ngobrol Nabi, padahal nabinya itu kan di Medina gitu ya. Tapi kok kita bayangkan ada di hadapan kita karena tiada jarak yang membatasi antara Rasul dengan umatnya. Nggak ada jarak yang membatasi. Nanti saya terangkan. Nanti, tenang, ini baru jam 10 kurang 10. Kita akan bubar jam 5 subuh insya Allah. Boleh dilanjutkan? Oh, saya ngajak ngobrol nih. Almarhum Habib Alwi di makamnya itu saya ajak ngobrol. Habib, doakan berkah. Saya mau berangkat uh, ujian UMPTN. Udah berangkat saya ke sana. Begitu soal dibagikan, kertas jawaban diserahkan. Satu tahun saya belajar, satu tahun saya belajar. Bahkan saya buat kelompok belajar. Perkiraan soal-soal yang akan keluar itu sudah saya buat sebagus mungkin dengan teman-teman saya. Teman-teman yang saya kasih perkiraan itu 80% perkiraannya keluar dan mereka semua keterima di perguruan tinggi. Ada yang di ITB, ada yang di ITS, ada yang di Malang, ada yang di UGM gitu ya. Nah, saya paling cepat garap. Oh saya tentor yang ngajari mereka semua Ya mesti cepet dewi metune Soalnya begitu dapat lembaran jawaban Langsung saya pakai ilmu D. Sing P, sing D. sing iki D. sing P, sing D. sing iki Gak mikir belas Kenapa? Aku mau keterima Daripada nanti kalau keterima saya tambah sumpek lah Gak boleh sama ibu saya toh Nanti kalau keterima kan saya tambah suntuk Tambah gelo Jadi ya lebih baik gak keterima saja Wes biar gak keterima ya pek pek endi. Dah. Kalau sudah di pek pek endi masih keterima ya nasibku gitu kan. Udah pek pek endi gak keterima. Wah, begitu gak keterima saya teriak, "Alhamdulillah." Konco saya bingung kabeh. Lho kok alhamdulillah ora keterima, dadi orang patek keluar Kalau saya keterima justru nanti saya gelonya luar biasa. Oh, ibu saya senang, saya nggak keterima, ibu saya senang. Kan bahagiakan orang tua kan ganjarannya jannah. Pahalanya sur surga. Seneng ayem ibu saya ini. Dah, saya mikir, coba ya ibuku tak rayu setahun, mosok ngerayu setahun ya raiso Coba tahun depan saya tak daftar. Sekarang tak belajarnya lebih mempeng lagi. Karena soal tahun depan mungkin udah lebih lebih susah soalnya, lebih su sulit. Eh anehnya tiba-tiba saja hati sama kepala saya ini kerasukan sebuah pikiran. Pikiran itu ngomong begini pesantren, pesantren, pesantren, pesantren, pesantren. Aku ya bingung. Lah wong saya itu di sekolah diajak masuk musola itu paling nganti. Moh mlebu musola aku. Isine mung cingkrang-cingkrang ruwet-ruwet. Moh. Lah teman-teman saya itu kalau ke musola mesti celananya itu dia apa namanya? Dinaikkan gitu. Saya masih SMA ini kan ya. Enggak senang lihatnya begitu. Yang wajar-wajar saja sukanya. Apalagi ketemu teman-teman di SMA itu kalau udah masuk musola, orangnya baik-baik. Tapi kalau udah masuk musola gaya gayane surga ki kok gayane nggone sing musola, saya neng jaba musola ki gayane uang rokok kabeh gitu. Jadi saya itu males. Ah, sudah. tidak ada. Saya tak kumpul sama yang beling-beling gue. Woi, kumpul sama teman-teman saya macam-macam tuh aneka ragam warnanya. Mau pernah saya di parkiran duduk ditawari bis, monggo eh, tawari bir, monggo Mas diunjuk birnya. Saya geladrah awakmu. Mendem kok nengin lagi. Oh jono nawari aku bir-bir nih. Edan edan ngene aku ya mendem. Ya. Jadi itu masa lampau, masa lampau saya. Aneh pesantren, pesantren, pesantren, pesantren. Akhirnya saya coba ngerayu ibu saya, Bu. Nyantri di Praci Pasuruan sebentar boleh? Enggak boleh. Kamu aja mau ke Jogja enggak boleh. Surabaya itu genah ngekos enggak boleh tambah di pesantren makan nasi atos tidur satu kamar orang 30 nanti yang nyucikan baju nggak ada makan nggak cetol ibu saya tuh sayang gitu ya nggak boleh tapi hati saya tambah doya-ya. pesantren pesantren pesantren pesantren pesantren pesantren terus di, diajari di otak nono pak lekmu nono pak lekmu nono pak dimu nono budimu pamito mangkat neng pesantren dino senen siapa nih yang bisik begini berangkat saya ke rumah pak lek saya pak lek, pamit hari Senin insya Allah mau ke pesantren. Gak lama kok, cuma 6 bulan saja. Ini kan bulan Syaban, Syaban saya mau berangkat uji coba. Nanti kalau betah habis hari raya dilanjutkan 6 bulan. Oh, pesantren insya Allah berkah, insya Allah berkah. Kepakde saya begitu, bude saya begitu. Terus saya pulang ke rumah, Pak Lek saya, Pak D saya, Bude saya, marani ibu saya. Alhamdulillah katanya Novel mau ke pesantren ya. Lah ketika dibegitukan ibu saya ngomong, "Oh iya. Cuman sebentar kok." Yes. Ya kan? Yes. Berangkat saya ke pesantren, diantarkan abah saya, bapak saya. Naik bis Solo, Surabaya, Surabaya, Pasuruan. Bawa tas koper peninggalan ayah saya bekas zaman dahulu kala itu gedenya luar biasa. Itu dibawa, itu isinya berat, ada buku-buku dan lain sebagainya. Nah, bisnya turunnya salah. Raci itu tengah-tengah antara Bangil dan Pasuruan. Saya turunnya di Bangil. Dari Bangil sampai Pasuruan jalan kaki sama bapak saya orang dua nyeret tas itu. Itu jauh. Tanya Habib Muhammad itu jauh, jalan kaki. Kata ayah saya, Oh, kalau begini Abah ingat perjalanan Nabi Khidir sama Nabi Musa dari ilmu." Oh, melakukan yo ini ki. Perjalanan Nabi Khidir sama Nabi Musa cari cari ilmu. Ya kan? Berangkat. Akhirnya sampai pesantren. Udah ujian di situ. Wong saya itu nggak ngerti bahasa Arab, tahunya anak ente, nggak mudeng apa-apa, ujian, diuji. Ya udah, modal diuji kan lulusan SMA kalau masuk pesantren nggak bisa apa-apa, diuji paling kan kelas 1 SD, kelas 2 SD. Lah kok alhamdulillah tuh aneh. Saya tuh harap soal tuh seperti kayak ada yang ngasih tahu PPD gitu loh ya. Jawabannya itu bener bener bener bener akhirnya mau dimasukkan apa namanya SMP. Lah dulur saya kan ngerti kalau saya ini belum mampu dimasukkan SMP. Jangan-jangan SMP, kelas 6 SD saja. Masuk saya kelas 6 SD. Singkat cerita, 6 bulan di pesan pesantren, keluar sampai sekarang jadi ustad. Jadi ustad, jadi Habib punya begini itu bukan rencana saya. Saya pengen jadi ahli komputer. Paham maksudnya enggak? Ya. Jadi nggak boleh ke apa nggak boleh kuliah sama ibu saya. Itu sekarang saya syukuri, alhamdulillah. Coba biar aku ki kuliah, jadi ahli komputer ngedepi siji komputer dikongkon-kongkon karo bos-bos kae. Rekoso ora penak donya gitu. Nggak enak. Kalau sekarang jadi ustadz bisa nyuruh teman-teman yang ahli komputer buatkan program ini. Bahkan bisa nyeramain tuh kampus-kampus ahli komputer kita ceramain. Iya kan? dosen-dosen kita ceramain, bisa ngajarin orang orang banyak, nyantai, bisa kenal orang sekian sekian banyak, bisa nikmat dapat dulur sekian sekian banyak berkat nurut sama ibu saya. Meskipun itu tampaknya tidak enak. Jadi hal yang enggak enak, enggak enak itu jangan dianggap tidak enak, jangan dianggap enggak enak. Di situ ada suatu rahasia yang luar biasa. Itu kan ada orang yang ngomong begini. Alhamdulillah, biyen aku ki ngelamar DE orang diterima. Coba yang diterima nasib pula podo karo DE. Paham enggak? Jadi artinya udah jatuh cinta sama seorang gadis mau ngelamar nggak boleh sama orang tuanya, akhirnya nggak jadi ngelamar. Gadis itu dilamar sama orang lain. Perjalanan pernikahan lima tahun, gadis itu meninggal dunia. Coba mbiyen jadi bujuku lagi limang tahun wis mati lak teklek atiku. Alhamdulillah. Ini ada ada rahasia di balik hal tersebut. Jangan menganggap yang enggak enak itu tidak enak. Udah bisa paham maksud saya ini? Nah, sekarang waktu datang ke sini punya yang enggak enak enggak enak atau enggak punya? Punya atau? Masing-masing kan punya yang enggak enak atau? Pulang dari sini harus dipikir itu enak. Duwe mbok kok gualak. Duwe mbok kok gualak. Itu enak. Punya suami kok ngoyongono itu juga eh enak. Punya istri kok yongono itu juga eh enak. Hadapi semua itu dengan senang hati. Dengan senang hati. Nanti jadinya akan eh enak. Saya akan jelaskan dikit tadi masalah apa namanya? ketika saya ziarah tadi ya, ngobrol dengan Habib Alwi gitu. Ngobrol dengan dengan ruh itu biasa. Saya tadi pagi ditanya sama ibu-ibu, "Loh, Bib, Minta doa sama yang meninggal itu apa boleh? Saya jawab, saya punya mobil berkat ziarah ke rumah neneknya, eh, ziarah ke makam neneknya istri. Saya ziarah ke makam neneknya istri, duh, sekali. Saya ngomong, nek, jauh-jauh naik motor capek. Lambok dimintakan sama Allah mobil, biar gak capek nggak masuk angin, nggak kehujanan. Amin ya Nek ya. Amin gitu. Saya ajak ngomong nih, kuburan saya ajak ngomong. Loh ini live loh, ini streaming loh nih. Ini di YouTube ini direkam ini. Ya silakan dikomentari ini Habibnya ini ngejak ngomong mayit gitu ya. Dengarkan omongan saya jangan dipotong-potong, belajar dari saya. Biar mudeng. Ya biar mudeng. Makanya saya vulgar, saya terangkan begini. Biar orang itu ngerti kalau ngobrol sama mayit yang sudah meninggal dunia, itu lumrah. Minta didoakan mayit itu lumrah, tapi bukan jasadnya bukan batu nisannya. Kita minta kepada apa yang ada dalam mayat tersebut, rohnya yang kita ajak bicara. Sekarang saya mau nanya. Jenengan kalau doa sebetulnya yang doa lisan atau hati? Jenengan kalau doa sebetulnya yang doa itu lisan atau hati? Jenengan kalau minta sama Allah sebetulnya yang minta itu lisan atau jenengan? Jenengan, anda, anda saya takutnya saya jenengan-jenengan yang di rumah nggak ngerti bahasa Jawa ya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya pakai Anda enggak apa-apa ya. Anda kalau berdoa, Anda kalau berdoa, itu yang berdoa lisan atau hati Anda? Hati. Sekarang saya nanya lagi, Anda kalau berdoa, sebetulnya yang berdoa lisan Anda atau Anda yang berdoa? Saya, gitu kan? Ya. Berarti hati Anda itu ya Anda, betul kan? Nah, hati Anda yang disebut sebagai Anda itulah ruh itulah ruh Jadi kalau orang berdoa, yang berdoa adalah rohnya. Sehingga dikatakan Allah tidak akan menerima doa dari lisan seseorang kalau dia berdoa dengan hati yang tidak ikut doa, ghafil. Kalau hatinya lalai, nggak ikut doa, nggak diterima sama Allah. Walaupun kalimat-kalimat doanya luar biasa, tidak akan diterima sama Allah min qalbin ghafil. Allah tidak akan menerima doa dari hati yang la, lalai. Jadi kalau kita ndonga tapi ngelamun, kitanya enggak ikut ndonga enggak akan diterima sama Allah. Kenapa? Yang dilihat Allah itu ruh kita, bukan lisan kita. Hati itu adalah ruh. Yang dilihat Allah adalah ruh kita. Jadi setiap orang yang hidup yang berdoa jasadnya atau ruhnya? Setiap orang yang hidup yang berdoa jasadnya atau ruhnya? Roh. Bahkan orang mingkem, merem. Dia sedang berdoa. Dengan apanya? Rohnya. Dengan rohnya. Nah ketika seseorang meninggal dunia, rohnya mati atau hidup? Rohnya mati atau hidup? Tapi ada di mana? Alam barzah alam pertengahan antara dunia dan akhirat alam bar barzah. Sekarang saya nanya, kalau saya ngajak ngobrol ruh tadi, tolong doakan. Itu kira-kira keliru atau betul? Ya betul. Karena ketika saya minta doa sama seorang kiai, seorang habib, seorang ustadz, saya minta ruhnya yang berdoa, bukan li lisannya percuma komat kamit lisannya kalau hatinya nggak ikut menduk, akan tidak akan diterima sama Allah. Yang saya ajak ngomong bukan jasad, yang saya ajak ngomong di balik jasad ruh tersebut. Saya kalau ngomong ke bapak yang ngomongnya kan ruh tadi yang nggak akan hilang. Bisa dipahami? Nah karena ruh itu kalau di dunia di jasad. Kalau dikubur di alam ar, arwah. Ruhnya bisa dan selalu bisa dengan izin Allah berdoa untuk dirinya maupun untuk orang lain. Paham? Nah kalau kita minta tolong kepada ruh untuk mendoakan kita. Itu bukan musyrik. Karena memang kita disuruh minta doa kepada mukmin yang lain. Tidak pernah Rasul bersabda, jangan minta doa dari mayit, nggak ada. Justru kita diperintahkan minta doalah kepada muslim mukmin yang lain, tidak pernah dibatasi yang masih hidup. Kenapa Rasul nggak pernah batasi dengan kalimat yang masih hidup? Kenapa? Karena yang mengabulkan doa itu Allah. Dan Allah nggak peduli orangnya hidup atau meninggal dunia. Karena Allah maha bisa mengabulkan doanya yang hidup maupun doanya yang sudah meninggal dunia. Yang minta yang hidup dikabulkan, yang minta yang meninggal dikabulkan. Nah kita minta tolong kepada yang hidup, ya minta tolongnya untuk Allah. Minta tolong kepada yang meninggal, ya minta tolongnya ya untuk Allah. Makanya itu bukan sebuah kemusyrikan. Bisa dipahami? Ya tapi jangan jangan terus vulgar. Nanti orang yang gak mudeng gak mudeng terus tambah bingung moro neng kuburan, "Yai, tolong Yai." Oh, itu nanti orang bingung. Jangan depannya orang banyak, itu cukup rahasia antara Anda sendiri. Paham kan? Saya cuma menjelaskan hukumnya, bukan berarti kemudian kita akan vulgar, tidak gitu. Ya, karena akan menimbulkan tanda tanya buat orang-orang yang ilmunya cetek-cetek segera mudeng ramudeng kok jadi bingung. Ya kan? Tapi ini karena saya dalam rangka menjelaskan biar paham. Bib, itu logika. Dalilnya atau ya. Dalilnya. Lalu penyakitnya orang zaman sekarang nih loh, titik-titik minta dalil. Dikit-dikit minta dalil. Coba kalau ke dokter ngomong begitu ya. Pak dokter, saya kok disuruh minum obat ini dalilnya apa? Ini yang ngajari Anda siapa? Dikampleng sama dokternya. Minggat toh golek dokter Liani. Betul tak betul? Iya, tidak usah banyak nanya, udah diminum, minum, praktekan, Pak. Udah sama dokter nurut, sama kiai kok ngeyel ya. Sama ustadz kok ngeyel ya, sama ulama kok ngeyel ya, takut dalil terus. Untung tuh ya ulama zaman sekarang itu baik-baik. Kita Ditakoni dalilnya apa? Ya DKI. Lah udah dikasih dalilnya masih ngeyel, enaknya diapakan tuh? Dalilnya banyak. Ya, dalilnya banyak. Yang meninggal memberikan ilmu kepada yang hidup. Lebih ngeri loh. Yang meninggal memberikan ilmu kepada yang hidup. Ngeri atau enggak ngeri? Udah meninggal masih ngajarin yang hidup. Itu kira-kira ngeri atau enggak ngeri? Dalil yang anu kan ya? Aneh men mosok yang mati jadi iso ngajar, gitu kan? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim. Beliau sudah meninggal. Rasulullah berangkat Mi'raj. Ketemu di langit. Ketemu di di langit. Nah, Nabi Ibrahim masih ngajari kanjeng Nabi dan umatnya. Sampaikan salam saya untuk umatmu. Sampaikan salam itu doa atau bukan doa? Doa, ya kan? Artinya Nabi Ibrahim mendoakan kita semua selama selamat. Dari mana mendoakannya? Alam barzakh. Siapa yang mendoakan? Roh. Didoakan apa? Selamat. Terus sampaikan kepada umatmu. Ini Nabi Ibrahim wasiat kepada Rasul untuk kita semua. Ngajari kanjeng Nabi Muhammad SAW yang Rasulnya masih hidup. Nabi Ibrahimnya sudah meninggal dunia. Sampaikan pada umatmu. Surga itu tanahnya subur. Dan tanamannya adalah. La haula wa la quwata illa billah. Di riwayat yang lain. Subhanallah walhamdulillah wa ilaha illallah. Wallahu akbar. Makanya umatmu suruh banyak-banyak ngucap kalimat tersebut. Amalan ini yang mengajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Berdoa setelah meninggal dunia, zikir, mayat zikir, apa ada? Ada. Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Rasul lewat makamnya Nabi Musa. Bahkan mampir, dilihat Nabi Musa di kuburnya masih sholat. Nabi Musa masih Sholat. Nah sholat itu kan doa. Gak cukup itu. Rasul mau merot kumpul di Masjidil Aqsa. Semua Nabi dan Rasul diajak sholat. Nah ini ibadah atau gak ibadah? Ibadah. Doa gak dalam sholat? Ya doa. Dalam sholat itu do doa. Berarti mayit itu ya bisa berdoa. Mayit itu ya bisa ngajar. Ngasih wasi wasiat. Ini syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Itu bukan bid'ah, bukan khurafat Bukan musyrik Itu semua berdasarkan hadith-hadith Yang kuat, yang bisa nah, Cukup jelas? Sudah lapar? <laughs> Sudah ya? Sudah lapar Sudah ngantuk? Sudah Oh belum Belum ngantuk kalau udah lapar sudah ngantuk langsung makan. Kalau udah lapar belum ngantuk tambah dikit boleh? Ya. Tambah apa? Bu, sudah paham apa yang saya terangkan tadi? Jadi intinya begini, saya garis bawahi ya. Semua yang gak enak, di dalamnya itu ada sesuatu yang sangat enak. Sebetulnya contohnya itu banyak. Duren itu enak atau gak enak? Coba jangan dikeprok duren. Tahu durian enak kalau udah dibuka, betul kan? Ah, iya. Salah, enak atau enggak enak? Enak kalau kulitnya sudah dibuka. Nanas enggak dikupas, coba berakotan langsung gitu. Enggak enak gitu. Jadi banyak hal yang yang enggak enak tampaknya enggak enak, di dalamnya itu sesuatu yang sangat eh enak. Nah, ujian-ujian Allah itu tanda cinta. Idza habballahu 'abdan ibtalah. Kalau Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan menguji hamba tadi. Nah, ini sekarang saya mau ngasih ilmu baru. Kemarin sudah saya sampaikan tapi mau saya sampaikan lagi. Saya selalu lupa nyampeknya di mana. Entah di sini atau entah di majelis yang lain. Ilmu tentang salam kepada Nabi. Kenapa toh ahlu sunnah wal jamaah itu kok kalau maulid sukanya ya Nabi salam alaika Ya Rasul Salam, Alaika. Ya Habib Salam, Alaika. صلوات Alaika. gitu kan nah, kenapa toh Wadah yang ngomong bid'ah bengak-bengok salah ya toh Bareng-bareng salam, nggak ada tuntunannya. Saya dengar kalimat begini-begini ini sudah bosen. Jadi kalau yang ngomong begitu silahkan ngomong begitu. Saya tadi baca berita di TV, headline news yang lewat di bawah itu ya. Mesem seneng saya. Presiden Asad itu presiden mana? Hah? Suriah. Iya. Presiden Assad meminta dunia memerangi ajaran Wahabisme. Kaget saya, wih. Ada presiden yang udah meminta dunia memerangi ajaran Wahabisme karena memang dianggap ajaran itu kan mengerikan gitu kan ya. Mengerikan. Nah, ini kita harus hati-hati biar anak keturunan kita nggak kena penyakit yang aneh-aneh tadi ya. Perkara orang mau sakit begitu monggo kerso, terserah gitu. Yang mau punya pendapat begitu juga Bu, boleh selama dia tidak menyalah-nyalahkan yang yang lain. Saya akan hargai siapapun yang beda dengan kami selama tidak nyala-nyalakan yang lain. Yang saya jengkel tadi itu loh. Kita ya Nabi salam alaikum dionek-onekin rokok. Itu kan dia ya kurang ajar tuh ya. Orang ngasih salam sama Nabi kok dibilang masuk neraka kan aneh. Lawang Allah yang merintah apa apa telinganya itu nggak denger gitu loh ya. Kan Allah merintah. "Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima." Namun diperintah sama Allah, salamono. Kamu tuh berulok salamlah kepada Nabi. Kalian tuh ya berulok salam kepada Nabi. Itu amr lil wujub. Perintah wajib. Diperintahkan jeng Nabi kok tambah ada orang yang lagi menjalankan perintah dibilang rokok Kan ya aneh tuh ya. Berarti yang ditentangkan Al-Quran. Gitu kok ngakunya berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Lah ini Al-Quran kok dilanggar. Salam kepada Nabi. Ada satu ilmu yang menarik yang saya dapat ketika saya ceramah coba handphonenya masing-masing dikeluarkan dipegang biar lebih mantap tenang saya nggak minta untuk banting handphone tenang sudah pegang handphonenya ayo ayo dipegang ini biar yang ngantuk jadi hilang ngantuknya masing-masing yang punya handphone udah punya handphone kan nah coba ini handphone ada yang SMS ada yang WhatsApp ada yang BBM-an betul Ya. Sambil yang SMS. Kalau saya kirim SMS. Kalau saya kirim SMS ke seseorang send, kirim. nyampe nya cepet atau lama? Cepet kan? Tunting nyampe gitu ya. Kalau ada orang kirim SMS ke saya, langsung nyampe atau enggak nyampe? Langsung nyampe kan? Ya. Terus ketika nyampe itu kira-kira keluar keluar nggak pengirimnya? Keluar. Keluar namanya kan? Sesuai yang ada di kontak saya toh? Keluar namanya kalau ada di kontak saya. Terus kalau dibuka bunyi SMS-nya kira-kira muncul atau enggak muncul? Muncul, betul. Nah, saya mau nanya, nyampainya SMS itu cepat atau enggak cepat? Cepat. Yang nyampaikan apa? Provider, betul. Entah itu pakai Indosat, entah pakai XL, entah pakai Simpati, Telkomsel ya kan? Dan lain sebagainya. Yang nyampaikan itu kan providernya masing-masing. Seketikanya nyampe. Kecepatannya tergantung kekuatan jaringan provider tersebut. Betul? Kalau kekuatan jaringannya semakin bagus akan semakin ce cepat. Kadang kita kaget baru ne, apa meja tombol kirim kok udah nyam, nyampe. Cepatnya luar biasa. Nah, orang yang mengucapkan Ya Nabi salam alaika Ngucap begitu Sebentar sabar alaika. Ya cukup bu Nanti lagi Orang yang ngucap begitu Yang ngucap begitu Seketika salam itu Terkirim kepada Nabi Muhammad SAW seketika terkirim. Saya mau nanya, lah kalau baru dikirim pakai provider saja cepatnya begitu. Lah kalau ini ngirim paketnya untuk kanjeng Nabi Muhammad SAW, kira-kira cepet atau nggak cepet? Jenengan belum ngucap baru, ya sudah sampai. Udah nyampe. Dan Rasul telah bersabda, Allah letakkan di, di makamku malaikat, yang malaikat itu sudah membawa konten otak seluruh makhluk yang belum lahir maupun yang sudah lahir ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat ada di dalam daftar kontak tersebut tidaklah satu dari umatku mengucapkan salam kepadaku kecuali langsung nyampe muncul ya Rasulullah ini salam dari fulan anaknya fulan kemudian Rasul membalas ucapan salamku juga untuknya. Sebentar, ini mau saya bahas. Begitu kita kirim salam, sebetulnya kita bukan kirim SMS. Ya Nabi salam. Ini kita kirim tulisan atau kirim suara? Suara. Kalau dalam bahasa handphone kita kirim voice mail, ya kan? Pesan suara. Begitu pesan suara kita kirimkan, yang diterima di handphone yang kita kirimi juga pesan suara, disetel. Sama. Kalau kita kirim ya Nabi salam alaika masuk di database-nya malaikat muncul langsung pesan suara kita ya Nabi salam alaika. Maka Rasul langsung kirim balasan. Kirim balik yang dikirim balik Rasul juga pesan suara. Salamku juga untuknya. Kecepatan kirimannya Rasul sama kiriman kita kira-kira cepat mana? Cepat? Rasul. Makanya sebuah kenikmatan buat kita semua karena kita disuruh oleh Allah yang banyak-banyak ucap salam kepada Nabi. Lah kalau ada orang bilang ucap salam nggak usah banyak-banyak itu orang gladra. Lawang namanya solawat dan salam itu di zikir. Sedangkan di Al-Quran tidak ada judulnya zikirlah yang sedikit. Udhgurullaha zikran kathira Berzikirlah kepada Allah sebanyak banyaknya. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah berdiri, duduk maupun berbaring. Berarti kalau kita salam sambil berdiri itu termasuk dalilnya adalah ayat tersebut. Termasuk sedang berzikir dalam keadaan berdiri. Itu dicontohkan dalam Al-Qur'an sebagai sifatnya orang yang ber iman, salamnya diperintahkan Allah. Bentuknya sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring juga dicontohkan oleh Allah. Jumlahnya yang banyak juga diperintahkan oleh Allah. Lah terus bid'ahnya itu di mana? Nah kalau nggak boleh ikut Al-Quran terus suruh ikut siapa? Paham maksud saya? Paham. Dah. Jumat depan kita belajar lagi. Jumat berikutnya, Jumat terakhir bulan Januari, 31 Januari kan Kliwon. Sekaligus itu penutupan bulan Maulid. Ya, penutupan bulan Maulid. Kita akan baca Maulid Simtu Duror dan kita insya Allah akan bagi-bagi durpres yang ada di samping ini ya. Dan apa yang belum ada di samping. Banyak, masih banyak yang nggak kelihatan nih. Ini soalnya banyak di sini durpres cuman nggak kelihatan, hanya mata-mata yang punya basiroh yang bisa lihat. Apa Bib? Ya mbuh aku ya roh gitu kan ya. Artinya kita niat biar nanti hadiahnya semakin Pak banyak. Wallahu alam. Nanti jadinya bagaimana kita lihat saja tanggal 31 Januari. Setuju? Ya. Ini Habib Muhammad ada di sini, saya minta beliau ngomong 1 2 atau 3 menit, gak usah lama-lama. Setuju? Kangen Bib. Bib Muhammad tuh sekarang sibuk Bu. Jumat yang lalu saya ditinggal Beliau nggak hadir ke sini ya? Hmm, Karena ada pindah ke lain hati. Ada majelis lain yang undang kita-kita di sini ditinggal. Tega beliau dengan kita-kita ini.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 Saking ada tamu banyak di rumah nggak bisa ditinggal. Jadi terpaksa <laughs> Jadi terpaksa jasadnya absen dulu tapi rohnya insya Allah tetap hadir. Jadi pokoknya kalau saya tidak kelihatan di sini berarti yang nggak jenengan lihat jasadnya. Kalau jenengan punya basura pasti kelihatan rohnya. Jadi itu dalil untuk jadi saya insya Allah setiap Jumat ada di sini terus. Sekalipun jasadnya di luar kota insya Allah rohnya tetap di sini. Sekalian dalil, Beb. Kan sudah mengamalkan ilmu roh tadi. Satu hadis yang saya peroleh baru dengar beberapa hari yang lalu. Riwayatnya masih belum tahu riwayat siapa belum sempat dicek. Cuma jelas insya Allah hadis yang bisa diamalkan. Dikatakan man asurat alaihi haja fal yukthiri salata alaiya Barang siapa yang hajatnya itu enggak dapat-dapat, punya cita-cita enggak keturutan. Kayak tadi baca macam-macam kok masih melah melarat. Walaupun akhirnya apal Quran. Cuma insya Allah mudah-mudahan kita termasuk apal Quran tanpa harus melarat. Amin Allahumma amin. Barang siapa yang hajatnya itu enggak dapat-dapat susah di dalam bab hajat, maka di, kata Nabi suruh banyak-banyak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam satu pembacaan Maulid itu sebenarnya banyak sekali solawatnya. Cuma terkadang kitanya ketika datang Maulid gak ikut solawat, cuma duduk menikmati tapi lisannya tidak ikut bersoh, bersolawat. Nah mulai sekarang sering-seringlah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya semua hajat apapun kita niatkan, insya Allah berkat sholat hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya dengan kira-kira kepengen tidak punya rumah yang gedenya seperti ini? Pengen. Pegang rumahnya sambil baca solawat untuk Nabi. Insya Allah nanti berkat selawat dapat rumah yang seperti ini. Pengen punya mobil yang bagus gak? Ah, Alhamdulillah insya Allah sekitar sini banyak mobil bagus kok. Jadi pegang mobilnya, pegang mobilnya, jangan yang punya mobil. Pegang mobilnya, kemudian baca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengen motornya? Ya pegang motornya sambil baca Selawat. Yang baca selawatnya ikhlas insya Allah dapat motornya nanti. Semua hajat apapun insya Allah berkat salat akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pengen punya istri cantik? Saya nanya ke pengen gak? Pengen? Ya cukup berdoa dan bersolawat. Jangan pegang-pegang anaknya orang. Haram hukumnya. Pokoknya dengan memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah 3 menit. Jadi saya mohon pamit. Selanjutnya kita kembalikan ke guru kita Habib Novel bin Muhammad terus. Makasih, Bib. Sebetulnya saya tahu kemarin itu saya katakan beliau enggak datang ke sini pindah ke lain hati. Soalnya kemarin itu beliau makan-makan sendiri akekoh ngekahi anaknya saya nggak diundang. Maksud bukan akekoh apa? Tujuh bulan tuh mitoni. Ya, mitoni calon anaknya saya nggak diundang. Jadi nanti abis ini mau saya tagih. Kodok, kodok mitoni, ya kan ya? Ya. Kodok mitoni. Soalnya kalau saya belum undang rasanya kurang afdol itu ya, Beb ya. Jangan khawatir, Beb. Kita mau mitono di mana rencana ini, Beb? Doakan ya Bu ya, Bik Muhammad ini istrinya lagi hamil 7 bulan lewat. Semoga uh, sehat walafiat seluruhnya, bayinya, orang tuanya dan nanti lahirnya juga bayinya sehat, orang tuanya sehat, selamat, jadi anak yang bisa membahagiakan orang tuanya dunia akhirah. Amin. Ya, ini ada titipan doa dari saudara-saudara kita. Saya bacakan uh, biar kita dapat barokah ya mendoakan saudara kita. Afika Minafi Maharani, semoga karir tambah sukses, diberi jodoh yang soleh dunia akhirat. Amin. Afifki Minoti Mahasakti, semoga kuliahnya cepat lulus, nilai semester bagus. Amin. Rini Apriani, semoga kuliah cepat lulus, nilai semester bagus. Amin. Maya Oktasari, semoga cepat dikasih momongan. Amin. Eh, Ibu Siti Fadilatul Khairat ibundanya Mas Trek semoga sembuh dari penyakit yang sedang dideritanya. Amin. Bapak Sumarno semoga sembuh dari penyakit yang sedang dideritanya. Kemudian uh, untuk Ananda Ahmad Soleh ar rosyad bin Ali Godri dan Ananda Arini Nafisyah binti Ali Godri semoga uh, yang lagi belajar di Ponpes Al-Asriyah Pak Nur Iman Parung Bogor Semoga keduanya diberi kemudahan dalam menimba ilmu di sana, diberi kekuatan lahir batin dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Kemudian eh, yang pengen jual kos-kosan, ya semoga kos-kosannya cepat laku, berkah. Amin. Kemudian Ibu Sutarni Mojorejo yang sedang sakit semoga diberi kesembuhan dan sehat lebih dari sedia kala. Amin. Kemudian untuk eh, Ibu Sri Widati binti Sunarno yang sedang stroke semoga diberi kesehatan dan dapat berkumpul dalam kebahagiaan bersama keluarganya kembali. Amin. Kemudian untuk Ananda Alek Ketut Permadi di Batam, Andika Fairawati di Solo, Didik Krido Sudiro di Batam, semoga diberi keselamatan dan kesuksesan dunia akhirat. Kemudian untuk Ananda Hardianti Rukmana dan Ananda Langgeng Dwi Prasetyo semoga selamat dan sukses dunia akhirat. Kemudian untuk Ananda Andi Ahmad semoga mudah mendapatkan pekerjaan dan lulus dengan nilai yang baik. Kemudian untuk Ananda Ali Mustafa semoga uh, mudah mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Kemudian pengumuman Al-Fatihah ala tilkaniyah wa ila hadratin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.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 Insya Allah saya akan ceramah jam 8 malam. Jadi usahakan sebelum jam 8 sudah pada datang ke Pak Keramat ya. Insyaallah saya akan bicara jam 8 malam bersama Habib Novel bin Muhammad Al Idrus tempat Musola Darussalam Jeluk Malanggaten Malanggaten ya ke Pak Keramat. Ya, insyaallah. hadirlah pengajian akbar Maulid Nabi Muhammad SAW bersama Habib Alwi bin Al Haddad dan Kiai Haji Abdullah Saad hari Senin 20 Januari Badal Isya Tempat gedung pertanian Wirorjan Kebak Keramat Lampu merah kecamatan Kebak Keramat ke timur 100 meter Hadirilah pengajian akbar Bacaan maulid jam bersama para Habib dan MDS Al-Hidayah Pembicara Habib Soleh bin Muhammad Al-Jufri Selasa malam Rebu 21 Januari Ba'dal Isya Tempat pendopo Balai Desa Daleman Nguter Sukoharjo Dimeriahkan oleh klasik Hadroh Asyikin dari Bladon Sukoharjo dan Hadroh Jamuniro dari Grogol Sukoharjo Harjo. Semoga semua penyelenggara sukses ya. Hadirilah pengajian akbar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bersama Habib Alwi bin Hasan Ali Drus dan Habib Novel bin Muhammad Ali Drus jam Badal Isya sampai selesai Minggu malam Senin Pon. Ya, Minggu 19 Januari besok. Tempat di kediaman Bapak Haji Supardi Desa Grumbul Bengkol Tanon Sragen dimeriahkan oleh Ahbabul Mustafa Kecamatan Tanon. Insya Allah saya akan ceramah di Tanon kurang lebih jam 10 malam ya. Jam 10 malam saya insya Allah akan ceramah di Tanon. Doakan saya hari Minggu karena dipaksa sama yang yang minta jadwal itu loh. Ya, kalau udah kesini minta jadwal itu saya seperti orang diperkosa harus mau, harus nurut gitu. Hari Ahad besok agak agak berat jadwalnya doakan semoga sehat walafiat. Saya malam Ahad ada di Wonogiri kalau nggak salah. Ahad subuh ada di Seragen. Ahad jam 10 ada di Mantingan, ya. Ahad jam setengah tiga ada di Nogosari. Ahad jam 8 ada di Kebak Keramat. Ahad jam 10 ada di Tanon. Doakan saja suara dan badannya sehat. Orangnya juga juga sehat walafiah panjang umur fitaatillah insyaallah. Demikian mohon maaf Bapak Ibu sekalian. eh, jangan lupa dicatat tanggal 31 Januari Maulid Akbar Majlis Ar-Raudhah kita akan baca Maulid Simtuduror insyaallah sebagaimana biasanya di Jumat Kliwon. Tolong diniati dari sekarang. Diniati dari sekarang ingin hadir Maulid. Ini terakhir saya cerita di Ponorogo itu katanya kehaji Haji Muhlis Sudaf itu ada satu kampung warganya itu kebiasaan kalau bulan Maulid, pas peringatan Maulid Nabi, satu orang itu bawa satu satu satu tampan ya, satu nampan, satu nampan nasi, nasi ingkung. Satu orang satu nasi ingkung dibawa ke Maulid. Setiap orang bawa seperti itu, satu rumah dibawa ke Maulid nanti dimakan bareng-bareng. Nah, kelihatannya kan juga berat ya. masa satu rumah kok nyiapkan satu ayam ingkung. Ternyata tidak berat. Kenapa? Karena itu ayamnya mulai dari kutuk dari pelihara. Jadi setiap rumah itu melihara ayam kutuk itu dipelihara satu tahun sampai besar gitu ya. Diniati nanti ini untuk bulan Maulid. Nanti untuk bulan Maulid. Jadi tiap hari memperingati Maulid Nabi. Makanya ini motor saya pajang di sini sama sepeda ini tidak saya pindah-pindah biar ganjarannya ganjaran peringatan Maulid Nabi masa selam.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 واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من عودياك واسلك بي سبيل هداك wa alhiqni bi asfiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin segera dibagi makan ya nah, kemudian uh, buat yang pengen konfirmasi jadwal nanti selesai makan bisa langsung ketemu dengan Mas Siswanto ini ya karena beliau yang ngurusi jadwal saya saya belas tidak mudeng yang pengen minta jadwalnya Habib Muhammad juga bisa hubungi Mas Iswanto ini. Ya, ini merangkap ngurusi jadwalnya dua dua ustadz ini. Ya, makasih.